Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Manduma usul fikih wa qawaidih karya Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masuknya halaman yang berapa? 343 ya kan? 343 masih seputar apa? Qur'ah. Pantunnya dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah. Apa pantunnya yang sudah kita hafal? yang sudah kita lewati masalah Quran, masalah undian ini. Apa? Apa yang keras? Wal waktu tak malu Apa Pak? Eh, na'am. Wa tustamal wa tustamal urf wa tustamal qur'atu 'inda al-mubhami au min al au lada tazahumi. Sebutkan dalam kaidah fikihnya itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi digunakan Qur'an itu ketika apa? Ketika tazahum penuh, enggak bisa dibedakan. Nah, barakallahu fikum yang ada atau nah ketika apa? Sama-sama keutamaannya sama sehingga harus dipilih salah satu, maka kalau tidak bisa ditempuh, tidak bisa dikuatkan dengan Qur'an. Qala al muallifu asbahallahu Wa qad dzakara Ibnu Rajab rahimahullah taala qaidatul Qur'an halaman 343 bagian bawah tengah itu. Wa qad dzakara Ibnu Rajab rahimahullah taala qaidatul Qur'an min awal fikhi ila akhiri fi akhir kitabil qawaid ala wajhin la taqadu tajiduha majmu'atan fi kitabil akhir. Masyaallah. Perhatikan baik-baik. Sungguh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan di dalam awal kitab beliau mengenai Qur'an atau enam undian ini, eh, mengenai Qur'an atau undian ini, na barakallahu fiik yang hampir-hampir kamu tidak menjumpai di kumpulan kitab yang lain. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Mas'alatun kita ada mas permasalahannya, man syaraka akhar fi fi habbin. Bukan hubbin ya. Orang berserikat eh, orang berserikat dengan orang lain dalam masalah biji-bijian. Fakana nisfahu fi suq liyuba'. Fakana nisfuhu fi suq liyuba'. Maka separuhnya setengahnya itu eh, untuk dijual di pasar. Wal akhar fil mazra'ah, satunya di mazra'ah. Mana mazra'ah? Kebun. Fahal syarikaini ijra'ul qur'ah ala ma fi suq? Sekarang apakah perlu? Perhatikan ya. Apakah perlu dua orang yang berserikat tadi, dua orang yang transaksi tadi? Apakah perlu melakukan qur'ah undian untuk barang yang dijual di pasar? belum. Nah, jadi setengahnya itu mau dijual di pasar. Kemudian yang satunya di yang apa yang satunya di kebun. Paham ya? Nah, dua orang yang berserikat ini perlu enggak melakukan qur'ah untuk yang jual di tadi itu? Li'anna sahibaha sa sayuwaffar 'ala nafsihi ma'unah. Dikarenakan pemiliknya itu akan apa? Akan mendapatkan bagian sempurna. Nah Nakul Nah nakul hab alladhi fil mazra'ah ila suq yaitu akan memindahkan biji-bijian yang ada di kebun ke pasar. Bagaimana? Wal jawab annakul jawabannya la yajuz liqira' ala hadza, enggak boleh. Di sini enggak boleh melakukan qur'ah. Tidak boleh melakukan qur'ah atau undian di sini. Nah, barakallahu fiik, tidak boleh melakukan qur'ah atau undian di sini. Naam. Kenapa kita lihat sini? Walakin intaradaya, intaradaya. Kalau seandainya dua-duanya ridho, falitanazal ahadul malil akhar bila qur'ah. Cukup salah satu dan keduanya tanazul, mengalah tanpa harus di qur'ah tanpa harus diundi. Paham ya? Karena apa? Karena di sini barakallahu fiik sudah dijelaskan bagiannya. Sehingga kalau sudah dijelaskan bagiannya, enggak perlu diundi lagi. Paham ya? Diundi itu kalau belum jelas. Kalau belum jelas bagiannya mungkin nah barakallahu fiikum eh, Mungkin taruhlah apa taruhlah kalau sudah jelas itu 40%, 60 persen udah enggak usah diundi gitu loh. Tapi kalau sama-sama belum jelas 50-50 kan belum jelas yang mana gitu yang milih yang mana. Ribut bingung mana yang mana antum yang mana misalkan baru diundi. Kan sama-sama 50-nya keluar pun juga 50 juga kan itu. Nah, Masalatun ma hukmu ilmu insan al-Qur'an li nafsihi idza taraddada bi amrin ba'da salati istikharah. Perhatikan baik-baik ini. Apa hukumnya seseorang yang melakukan Quran Quran itu mengundi untuk dirinya. Ngundinya buat orang lain untuk dirinya. Berangkat enggak? Jadi enggak? Hah? Berangkat enggak jadi enggak? Padahal hari Sabtu itu. Hari Sabtu biasanya ngapain? Ngapain hari Sabtu biasanya? Orang-orang kerja itu. Bayaran, paham ya? Bayarannya ini dia mau berangkat kan diundi sendiri. Wah, ini berangkat enggak? Berangkat enggak? Berangkat enggak? Paham yang ngana apa? Ngundinya pakai pengundinya, Pakai kertas. Kertas putih itu di lobet dua, berangkat, enggak, satunya kosong, tiga berarti. Lilin-lilin gini, sendiri dia pakai tangan ini gini. Nah, keluar buka. Berangkat. Ah, berangkat nah, itu nggak boleh. Karena menentukan nasibnya dengan apa? Selain Allah taala. Pemulung belum? Walaupun kelihatan sepele. Hati-hati ya. Diginian keluar oh enggak ada tulisannya, diulang lagi. Paham ya? Di ini keluar ternyata enggak berangkat padahal mau gajian. Allah musta'an. Enggak boleh itu ya namanya termasuk apa? Termasuk menentukan nasib dengan selain Allah taala enggak diperbolehkan. Berangkat berangkat bismillah itu ya. Kita lihat sini. Ma hukum insan apakah diperbolehkan? Apa hukumnya seorang melakukan qur'ah undian lina untuk dirinya idza taraddada fi amrin apabila dia bimbang dari per, satu perkara setelah salat istikharah. Sudah salat istikharah masih bimbang. Ada dua pilihan, seorang laki-laki mau melamar wanita. Satunya sunniyah salafiyah, satunya nah barakallahu fikum masih awam tapi mau ngaji. Paham ya? Nah, masih awam tapi mau ngaji. Nah, bingung dia, pilih yang mana nih? Kalau seperti ini nggak usah bingung lagi, jelas milih yang sunnah salafiyah. Paham ya? Bingung itu kalau dua-duanya sama gitu loh. Sama-sama sunnah salafiyah, si A sama si B, nah dua orang bingung milih yang mana itu. Satunya putrinya Pak Mahmud, satunya putrinya Pak Humaid. Bingung dia milih yang mana. Satunya hafal Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an juga. Bingung ah, istikharah. Nah, setelah istikharah ternyata masih bingung lagi. Qur'an ya, Ingat Qur'an ini. Nah, keluar putrinya Pak Mahmud. Enggak boleh. Paham belum ini? Jadi menentukan dengan cara Qur'an mengundi diri sendiri itu enggak perlu. Cukup surat istikharah tadi itu enggak perlu diundi lagi. Paham ya? Nah, ini ngerti salat istikharah itu dilakukan kapan sih? Kalau apa? Kalau bimbang dalam suatu perkara, dua perkara yang sama-sama baiknya. Yang sama-sama tidak bisa nah barakallahu fikum dibedakan di situ. Tapi kalau sudah terbedakan ya jelas enggak boleh enggak perlu salat istikharah lagi, harus milih gitu loh. Contohnya ada dua pekerjaan. Satunya kerjanya apa? Menjadi apa? Juragan cilok. Satunya menjadi apa? Tukang parkir bank. Gajinya yang tukang parkir bank ini besar sepekan 5, 5 miliar. Karena banknya bank luar biasa ya bang. Wah, nah satunya ini yang juragan cilok ini eh, sepekannya cuma 100 juta. Wah, bimbang dia. Ini nggak perlu bimbang lagi, lebih milih juragan cilok ini. Kenapa? Karena yang ini kan ta'awun dengan perkara riba loh. Tukang parkirnya ini ya. Walaupun tukang parkir bank itu. eh, wah, yang seperti itu nggak perlu istikharah langsung milih. Paham belum? Eh, istikharah itu digunakan ketika bingung bimbang dalam suatu perkara, dua perkara yang sama-sama baiknya itu. Paham maksudnya ya? Eh, wah, kita lihat lagi sini. Fayajril qur'ah kama yaf'al ba'd bi kitabatin ma taraddada fihi fil awraq maka dia melakukan langsung melakukan undian sebagaimana lakukan sebagian mereka dengan tulisan yang Ditulis di situ perkara yang dia bimbang dalam kertas, tulis. itu banyak minha kemudian dia memilih. Al-jawab an naqul hadza min babil istiqsam bil azlam. Ini termasuk bentuk istiqsam bil azlam, bersumpah menentukan nasibnya dengan apa? Azlam dengan patung atau yang semisalnya. Alatina Allah anha wa inna ma yastakhir saniyah au yastashir. Bahwasanya dia kalau mau mencari solusinya istikharah untuk yang kedua kali atau minta isyarat kepada orang yang berilmu. Bukan dengan cara tadi itu. Paham Jadi kalau menentukan nasibnya dengan tanah dan semisalnya untuk pribadi tidak enggak diperbolehkan. Paham ya? Tapi kalau untuk Qur'an tadi, Qur'an untuk mengundi tidak masalah. Sallallahu assalamatul afiyah walhamdulillah alamin. Ada punya berikutnya Insya Allah itu perkara yang sedang terlewati juga. Eh, kaidah yang sering muncul apa itu manfaat man ta'ajjala syai'an qabla awalihi uqiba bihirmanih. Barang siapa yang terburu-buru Eh, barang siapa yang terburu-buru eh, untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya maka justru dia dihukum apa? Dihukum untuk diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut. Kalau orang tua meninggal biasanya anak dapat warisan enggak Muhammad Rito? Tapi dia buru-buru, pengen segera dapat warisan. Bapak ini diracun. Paham ya? Nah, dibikinkan apa? Bacon campur gudrek, dioplos itu campur sprit lagi. Kemudian dikasihkan bapaknya, diminum, mati bapaknya, malah dia nggak dapat warisan. Karena buru-buru, belum waktunya. Kalau mau dapat warisan, menunggu dulu biar meninggal dunia. Tapi dia dengan cara apa? Haram tadi itu. Sudah kita lewati pembahasannya, nanti kita lewati lagi. Walhamdulillahirabbil alamin.